Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu الله عليه ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd Ikhwani fi المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita akan membaca hadis yang ke-126 dari Usulul Iman yang ditulis Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Kata beliau wa an Ali radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yushiku an ya'tiya 'ala nasi zamanun لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهقي في شعب الإيمان Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Hampir-hampir akan datang kepada manusia suatu zaman tidak tersisa dari Islam kecuali namanya dan tidak tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid-masjid mereka besar. Tetapi masjid itu runtuh dari hidayah. Roboh dari hidayah. Dari petunjuk ulama mereka adalah orang yang paling jelek di bawah kolong langit. Dari sisi mereka lah muncul fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali. Diriwayatkan oleh Imam al bayhaqi dalam Syu'abul Iman. Ikhwan Fiddin, muslimin yang dimuliakan Allah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala Qauluhu yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun Maknanya adalah yaqrubu an ya'tiya 'alan nasi waqtun Sudah dekat akan datang satu waktu kepada manusia la yabqa minal islami illa ismuhu tidak tersisa dari Islam kecuali namanya ini adalah realita di zaman kita karena orang-orang yang menisbatkan menyandarkan dirinya kepada Islam banyak tidak dipungkiri orang-orang yang mereka menyandarkan diri kepada Islam tetapi Islam yang sahih Islam yang sebenarnya Islam yang murni itu asing sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka orang-orang yang mengaku dirinya muslim banyak tetapi tidak ada pada mereka pengetahuan tentang Islam kecuali hanya sebatas al-intisab sebatas penyandaran diri sebatas pengakuan Banyak di antara kaum muslimin yang mereka menyembah selain Allah. Berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Mereka membangun bangunan di atas kuburan dan mengagung-agungkannya. Sampai mereka menjadikannya sebagai berhala yang disembah dari selain Allah. Datang ke sana meminta hajat, berdoa, beristighatsah, bernadar, membawa sembelihan, Sebagaimana di sisi lain di antara muslimin. Ada yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan baru dalam agama perkara-perkara bid'ah. Dan mereka meninggalkan sunnah. Yang itu semua bukan dari ajaran Islam. Perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antara mereka ada yang memakan riba, ada yang bermuamalah dengan perjudian, tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Inilah realita yang terjadi. Di antara mereka bahkan tidak di atas keislaman sama sekali. Musyrik. Keluar dari agama dengan kesyirikannya. Di antara mereka ada yang muslim tapi dhaiful iman. Imannya lemah. Amalannya tidak dibangun di atas amalan yang benar, namun dibangun di atas perbuatan bid'ah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mana amila amalan leisa alaihi amruna fahuwa raddun." Jangan pobi mendengar kalimat bid'ah. Karena sesungguhnya inilah peringatan Nabi kita. Peringatan Nabiur Rahmah. Nabi yang sangat sayang kepada umatnya mereka beliau tidak ingin amalan kita sia-sia karena tidak sesuai dengan petunjuk beliau. Hanya lelah dan capek yang kita rasakan tanpa mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan dosa. Sebagaimana juga tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka tidak sholat Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa perjanjian antara kami dengan kekufuran dan kesyirikan adalah sholat. Yang membedakan muslim dengan selainnya adalah sholat. Maka kalau kita meneliti dengan penelitian yang seksama pada kehidupan umat manusia di alam ini, niscaya kita akan mendapati apa yang disebutkan itu tidak tersisa dari Islam kecuali namanya. Wa minal Qur'ani illa rasmuh. Dan tidak tersisa dari Islam kecuali tulisannya. Meskipun Al-Quran ada, tulisan Al-Quran ada di mushaf-mushaf, tidak dirubah. selalu ada sebagaimana diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulisannya ada, tetapi pengetahuan tentang Al-Quran dan pengamalan terhadap Al-Quran semakin terkikis. Yang pada akhirnya akan sirna, hilang, Sehingga tidaklah dimaksudkan dari keberadaan Al-Quran sekadar dihafal, dibaca, diperbagus tajwidnya. Tetapi yang dimaukan adalah ditadaburi dan diamalkan. Maka bila telah hilang tadabbur Al-Quran, telah hilang pengamalan terhadap Al-Quran, maka Al-Quran tidak akan tersisa kecuali hanya ada di mushaf-mushaf. Dan itu tidak berguna. Sama seperti keberadaan sebuah senjata bersama seseorang, tapi dia tidak bisa menggunakan senjata itu. Senjatanya ada tapi tidak bisa digunakan dan orangnya tidak pandai menggunakannya. Terus apa untungnya? Dia punya senjata banyak bahkan kalau ada musuh datang menyerangnya tidak bisa pakai. Tidak berguna kalau begitu. Maka ini mirip dan menyerupai keberadaan Al-Quran di sisi orang yang tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan tidak memahami makna-maknanya walaupun dia hafal Kemudian kalimat masajiduhum amirah wahia kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka besar-besar. Tapi roboh runtuh dari hidayah. Tidak ada hidayah di situ. Ini adalah sifat yang lain dari sifat-sifat manusia tersebut. Mereka membangun masjid-masjid menghiasinya, mendekorasinya. Tetapi masjid kosong dari zikrullah, dari zikir kepada Allah. Tidak diajarkan di dalamnya ilmu. Bahkan terkadang tidak ada salat lima waktu di sana. Sepi masjidnya, tapi besar. Ada sebagian masjid Tukang kuncinya datang, ngunci pintu, adan, komat, jadi imam, jadi makmum, pulang sendirian. Ini namanya masjid-masjid yang runtuh dari hidayah. Secara bangunan besar. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum menggambarkan di dalam Al-Qur'an Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah Hanya saja orang-orang yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Hadhihi hiya imaratul masajid. Inilah hakikat yang dinamakan memakmurkan masjid. Tegakkan salat, tunaikan zakat, kajian-kajian diselenggarakan, Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 36 37 Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun La tulhihim tijaratun wala bay'un an ذكر wa iqamis salati wa ita'iz zakah يوما yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal Di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut padanya namanya Dia bertasbih mensucikan Allah di dalamnya pagi dan petang. Mereka adalah orang-orang yang perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari dari zikir kepada Allah dan tidak lalai dari menegakkan salat serta menunaikan zakat. Mereka takut kepada satu hari di mana hati dan penglihatan goncang atau berguncang. Demikianlah masjid yang dimakmurkan. Penuh dengan amal saleh. Walaupun memang Tetap yang namanya masjid ya dibangun. Dimakmurkan dari sisi fisiknya. Dijaga kebersihannya. Dihilangkan kotoran-kotorannya. Namun kemakmuran yang hakiki adalah yang penuh dengan cahaya, penuh dengan hidayah, penuh dengan zikir, itulah kemakmuran yang sebenarnya. Dahulu masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibangun di atas batang kurma. Dibangun di atas pelepah kurma. Kalau hujan turun, masuknya ke dalam masjid. Rasulullah dan para sahabat sujudnya ke tanah. Masjid Nabi, Masjid Nabawi tidak punya pintu-pintu dan tidak punya lampu-lampu. Bahkan kata Syekh wa kanatil kilabu tadkhulu fihi. Bahkan anjing-anjing masuk. Namun bersama dengan itu dia menjadi menara dunia Dari sana bersinar cahaya ke penjuru bumi. Yang dari masjid itulah keluar para mujahidin. Muncul para kesatria. Keluar para ulama. Sehingga yang menjadi patokan bukan bangunannya, bukan fisiknya, bukan besarnya. Tetapi yang menjadi patokan adalah apa yang ada di masjid itu dari ibadah, dari ta'lim, dari zikir. Kemudian ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Para ulama mereka adalah sejelek-jelek orang di bawah kolong langit. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkan kalimat yang hak. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu manusia. Mereka memberi fatwa dengan fatwa-fatwa yang mendatangkan kemaslahatan untuk diri mereka. Bukan demi dasar agama. Mereka hanya mencari-cari rukhsah untuk manusia. Dengan alasan kita kasih kelonggaran kepada orang. Yang seperti ini adalah syarru man tahta adimis sama. Mereka sejelek-jelek orang di bawah kolong langit walaupun mereka adalah dikatakan ulama, tapi ulama usuk ulama yang jelek. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan, permisalan terhadap orang-orang seperti ini dengan keledai yang Allah Azza wa Jalla katakan mathalul ladzina humilut tawrat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara Allah beri permisalan dengan permisalan keledai Permisalan orang-orang yang diberi tugas membawa At-Taurat Kemudian mereka tidak mengamalkannya. Mereka tahu tentang Taurat. Mereka berilmu tentangnya. Tapi tidak mereka amalkan ajaran Taurat. Kamathalil himari yahmilu asfara. Sama seperti keledai. Yang membawa kitab-kitab yang tebal. Keledai dikasih muatan kitab. Kitabnya banyak tebal. Tapi dia hanyalah seekor keledai tidak bermanfaat baginya kitab-kitab yang tebal itu. Sebagaimana juga Allah memberikan permisalan dengan seekor anjing. Allah katakan, "Watslu 'alaihim نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ ayatina." فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب Bacakanlah kepada mereka berita, kisah, cerita Tentang orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami lalu dia melepaskan diri darinya. Lalu dia diikuti oleh syaitan. Dan dia termasuk dalam golongan yang sesat. Kalau seandainya kami kehendaki, kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsunya. Maka permisalannya adalah seperti permisalan seekor anjing. Maka haula hum syarru man tahta adimis sama. Kemudian kalimat min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'udu. Dari sisi mereka keluar fitnah dan fitnah itu kembali kepada mereka. Karena mereka memberi fatwa kepada manusia dengan tingkah pola mereka dan juga ucapan lisan mereka. Sehingga mereka memalingkan manusia dari agama. Orang menilu dan meniru mereka, mengikuti jejak mereka. Terkadang orang kalau sudah menduduki posisi orang yang dimuliakan, terhormat, dianggap ulama. Orang kadang tidak peduli dengan Al-Quran, dengan sunnah yang dilihat dan dijadikan sebagai dalil adalah si fulan dan si alan. Itu melakukan ini, yang ini berbuat begitu. Kata Syekh menyebutkan yuftunahum bi anna du'a li ghairillah huwa Mereka berfatwa bahwa doa kepada selain Allah itu termasuk dari ajaran agama. Walaupun mereka terkadang tahu bahwa itu adalah perkara yang dilarang. Itu adalah kesyirikan. Tapi masalahnya dia mengikuti hawa nafsunya dan mencari keuntungan di balik itu. Mereka lupa dengan ucapan Rasulullah atau pura-pura lupa. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. dan mereka lupa dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid Ala fala tattakhidul qubur masajida inni anhaakum an dhalika Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Dijelaskan para ulama bahwa makna menjadikan kuburan sebagai masjid adalah dengan membangun masjid di atas kuburan. Atau bisa juga menguburkan orang-orang saleh di dalam masjid. Dan makna yang berikutnya adalah mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, membaca Al-Quran, sholat di sana. Itu, namanya, itu namanya menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid kuburan itu bukan tempat sholat. Jadi kalau dia salat di sana berarti menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ala fala tattakhidul qubura masajid." Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini anhakum an dzalik. Aku melarang kalian darinya. Hadis diriwayatkan al Muslim dalam sahihnya dari sahabat Jundub Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan ulama-ulama sesat itu bahayanya besar terhadap kaum muslimin. Karena manusia menirunya, manusia meneladaninya, manusia mengikutinya. Kata mereka, kata Syekh menyebutkan waqad sami'na man yaqulu kami telah mendengar orang yang mengatakan laukana du'aul hasan Hasan wal Husain wal Badawi syirkan lama sakatal ulama'u ala dhalik kalau seandainya berdoa kepada Al Hasan wal Husain dan Al Badawi Ahmad Al Badawi itu kesyirikan ulama tidak akan diam Kata siapa ulama tidak diam? Ulama banyak berbicara ulama us ulama uttauhid, Tapi mereka tidak mau mendengar bimbingan para ulama. Sungguh tidak jarang mereka memanggil-manggil Al-Hasan wal-Husain Al-Badawi yang ada di Mesir. Bahkan mereka beberapa kilometer atau beberapa mil itu sebelum melewati kuburan Ahmad Al-Badawi itu mereka harus diam, takut kualat. Tak boleh bersuara keras. Ahmad Al-Badawi seorang yang pada hari Jumat datang ke masjid terus kencing. Lalu pulang tidak sholat Jumat. Uh, ini wali. Ini bukan sembarang orang. Ya, naam. Memang bukan sembarang orang kalau kencing di masjid terus tidak sholat. Yang anehnya yang begini-begini dianggap sebagai wali. Fa ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah begitu banyaknya orang-orang yang terfitnah dan terjadi banyak pergeseran dalam agama, dalam ibadah. Terkadang menganggap sesuatu yang batil dianggap sebagai kebenaran. Kesyirikan dianggap sebagai tauhid, tidak merasa sedang dalam perbuatan kesyirikan maka ini memberikan pesan berharga kepada kita untuk selalu memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk terus tidak boleh berhenti mempelajari agama, belajar tauhid, mengenal kesyirikan yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita darinya. Hadis ini barakallahu fikum secara sanad adalah hadis yang lemah dilemahkan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Mishkat Al-Masabih. Allahu taala a'lam, insyaallah ini yang bisa kita baca pada pertemuan besok insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.